Lucu kok langsung masuk aja, baca doa masuk-masuk dulu. Oh iya, sih, makasih aku jadi ingetin. Ayo kita baca bersama-sama. Doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahli abwa baroh matita artinya ah, ya Allah bukalah padaku pintu rahmatmu. Ayo kita baca bersama-sama. Doa ya keluar Ya Allah, aku memohon kepadamu karuniamu. Setelah membaca sekat keluar masjid, kita dan setelah beranjak pulang ke rumah. Halo teman-teman, setelah doa masuk dan keluar masjid terlebih dahulu saya kita diberi rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala.